Halo Pak Asyong Ya Ya silakan Pak Halo oh, selamat siang Pak Kalau menurut saya saya. ya Kayak macam-macam pemerintah sekarang ini Kayak kita dikuasa sama teroris Pak Kenapa saya ngomong begitu Pak Karena saya lihat Pak teroris sekarang kan dulu membunuh Itu dengan unsur satu P Tapi sekarang menganu tiga P Pengacau, pengadu, membunuh Kalau pengacau ini semua diduduki sama pemerintah semua Pak dan semua itu tidak bisa ditangkap nah, ada aturan, pengaturan dan diatur semuanya aneh-aneh sampai kita kita nggak bisa bikin apa-apa kalau pengadu ya mungkin saya pengadu domba lah Pak kalau kalau pembunuh itu dibikin suatu serakan Pak nah, jadi untuk darat, laut, dan udara nah itu menurut saya, itu menurut saya Pak ya karena ini berdasarkan dari eh, orang biru bilangnya begitu Pak Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak Jono. Selamat siang. Ya, itu kan BUMN, BUMN dulu kan eh, seperti ini dulu-dulunya nih, atas kita mau balik lagi ya, eh, seperti dulu begitu, atau eh, dikasih fasilitas segala macam baru hidup. Dia nggak nggak nggak diajar bagaimana untuk bersaing di ini. Kalau memang semuanya di mon itu kan sama juga monopoli ya terang aja yang sekarang aja Bayman itu begitu cara pasar terbuka itu dia udah gak bisa bersaing banyak yang mati Bayman banyak yang efisien banyak yang ditutup sekarang mau dibalikin lagi seperti zaman dulu lagi itu sama juga kan monopoli apa Bayman dengan jalan demikian baru hidup halo Pak Prio ya baik ya silakan Pak ya. saya sangat setuju dengan prinsip itu kenapa karena dua sektor itu adalah dalam rangka menciptakan masyarakat Indonesia yang sehat di masa depan. Karena apa? Kalau itu, mekanisme itu dilepaskan murni kepada swasta, yang kami khawatirkan adalah eh, produk-produk itu tidak terkontrol secara sempurna dari sisi kualitas. Karena apa? Di Indonesia ini pengawasan itu menjadi sangat lemah dalam kenyataannya Sedangkan kita realita di bawah bapak banyak melihat makanan-makanan pada anak kecil itu sudah sangat mengkhawatirkan. Nah maka kalau dikontrol oleh pemerintah atau dilaksanakan oleh BUMN, maka siapa bertanggung jawab terhadap apa menjadi lebih strict dan lebih jelas. Dan tentunya diharapkan adalah BUMN sebagai penyelenggara ini bertanggung jawab penuh atas niatan menyehatkan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Priyo. Halo Pak Fry. Iya, selamat sore Pak. Iya, silakan Pak. Ya, pertama saya ingin tahu uh, landasan pemikir dari undang-undang yang sedang disodok itu bahwa ah, swasta tidak mampu mengurus rentetan itu apa? Landasan pikirannya apa yang belum kasih SM tadi sudah berpihak yang lain orang tuh biasanya menganggap yang selesai itu jauh lebih profesional dalam bekerja dan menghasilkan berbagai produk mutu quality code Halo Ibu Wati Ya, saya sangat setuju dengan eh, keputusan dari BUMN itu Karena itu harus dikontrol Makanan anak kecil juga nggak keruan Karena yang penting untung, murah dan rasanya enak. Itu yang membuat orang itu sangat celaka. Terima kasih. Terima kasih. Halo Pak Iwan. Halo. Halo. Ya silakan Pak Iwan. Uh, itu nanti ada suatu publikasi ya. Mestinya yang pengawasan itu adalah BPOM, bukan BUMN. Itu lain yang mengawasi makanan yang boleh apa yang baik itu BP gitu, oh BP Kalau ada gitu kan berarti ada dua. Nah itu bagaimana? Kalau menurut saya saya tidak setuju. Nanti di sini pengawasan BP nya tidak berfungsi. Itu kan pengawasan makanan dan obat-obatan juga. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Alex. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Alex. Uh, kita nggak diberitahu ya inisiatif DPR atau memang datangnya dari Menteri BUMN yang lama sebelum Dahlan Iskan. Saya nggak yakin bahwa itu idenya dari Dahlan Iskan karena dia itu kan pengusaha. Undang-undang nomor 5 tahun 99 kan telah mengatur kita boleh tidak monopoli. Jadi kalau BUMN melakukan hal seperti itu, itu monopoli lagi. Dan kita harus memahami kan bahwa pemerintah itu sebetulnya fasilitator, bukan jadi pemain. Malah sekarang mau jadi pemain tunggal lagi, ini bahaya lagi Republik ini. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ati. Ya, saya sangat setuju karena pengusaha mereka itu udah nggak keruan eh, bikin buat anak-anak itu eh, yang penting banyak kimianya dan sehat, yang penting mereka untung dan dibikin rasanya seenak untuk orang Bali. Tapi bisa minta BUMN jalankan dengan tegas dan harus betul-betul jalankannya, jangan nanti dia sendiri kalau gak benar lagi BUMN-nya. Itu aja minta saya. Baik, terima kasih Bu Wati. Selamat pagi Pak Dirgantara selamat pagi. Uh, menanggapi tadi bro uh, eh, mengenai rencana undang-undang di mana uh, untuk ya. produksi makanan balita semua dilakukan oleh BUMN. Pada dasarnya kita mendukung, tapi ada yang perlu diwaspadai karena yang namanya BUMN belum yang satu kompetitif. Contoh di sektor pelabuhan, karena semua hanya BUMN, akhirnya sudah timbul sektor logistik. Nah, begitu juga di dalam sektor ini. Satu, apalagi farmasi juga harus seizin BUMN. Berarti ini menambah birokrasi lagi. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Dan yang kedua, ini juga sebenarnya melanggar undang-undang monopoli. Uh, demikian yang dapat saya Baik. Terima kasih Pak dari Gantara, Pak Hari, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak. Ini ketidakmampuan dari pengawasan, bagian pengawasan makanan, kok dibawa kemana-mana ya. Masalah utamanya kan eh, kemampuan dari bagian pengawasan makanan itu. Dan jangan ada yang korupsi disogok-sogok gitu loh. Kalau ketemu suatu, tegas ini kan kemampuan kemampuan itu terus mau dibicarakan kan ke BUMN. Apakah BUMN itu bisa? Apakah itu bebas korupsi juga? Itu masalah lagi yang lain. Jadi aneh gitu negara kita ini. Satu pihak ini gak mampu terus dibawa kemana-mana lari. Gak tahu mau dibawa kemana nih akhirnya negara kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Selamat siang Pak Sebastian. Selamat siang. Silakan komentar Anda, Pak. Saya mau singkat aja. Kalau itu peraturan nanti dikeluarkan oleh BUMN yang untuk eh, apa namanya untuk dapat izin dalam usaha industri farmasi tadi, saya ada pertanyaan, jangan-jangan ini usaha untuk mendiskreditkan Pak Dahlan Iskan. Apakah beliau tahu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sebastian. Selamat siang Bu Harsa. Ya, selamat siang Bu Harsa. Selamat siang. Saya mau tahu alasannya kenapa begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Harsa.